Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur Babat Tanah Leluhur Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki serta cita-cita dan cinta anak manusia. Babat Tanah Leluhur kali ini memasuki episode ke-31 dengan judul Mendung di Pagi Hari. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tizar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-18 ini menampilkan Rio Sempana sebagai Kayan Manggala, Ashari sebagai Kiporak, Andre sebagai Kijalik, Herman sebagai Kilangkung, Elias sebagai Raden Setakling, Hana Pertiwi sebagai Sariti, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. yang lalu diceritakan, Raden Setakling berhasil menyelesaikan kemelut yang terjadi di rumah Kijawung muridnya. Semua itu dapat terjadi adalah juga karena ulah Kayan yang melarikan diri secara diam-diam dari halaman rumah Kijawung. Hingga Lastri dan Rinjani pun segera angkat kaki meninggalkan halaman rumah Kijawung untuk mengejar dan mencari Kayan Manggala. Sementara itu Kayan yang melarikan diri hampir setengah malaman akhirnya bersembunyi di kelebatan hutan dan tertidur hingga menjelang pagi. Setelah terbangun di hari berikutnya, bocah itu kembali berlari hingga menjelang tengah hari dan sebelum tengah hari ia tidak dapat lagi menguasai langkahnya yang menjatuhkan diri di rumputan tebal. aku sekarang berada? Sudah cukup jauhkah? Suara dari kuda. Rupanya ada orang di sekitar tempat ini. Sebaiknya aku menyingkir jauh-jauh saja. Kayan yang hampir kehabisan tenaga, berusaha bangkit dan meninggalkan tempat itu. Tetapi bocah yang telah merasakan lunglai seluruh bagian tubuhnya hanya mampu merangkak di rerumputan tebal. Dadanya serasa berdenyut semakin cepat ketika telinganya justru mendengar suara ringkih kuda itu semakin mendekat. <laughs> Lihat Kakang Jalik. <laughs> Lucu bukan? Apakah Kakang pernah melihat hewan seperti itu di hutan ini? <laughs> belum. Ah, belum, porak. Jika begitu, kita bisa membawanya ke pondok kita. Anak-anak tentu akan gembira mendapatkan mainan hewan seperti ini. Hmm, kau bawalah anak itu, Adiporak. <laughs> Baik, Kakang Jalik. Huh? Ayolah, mari ikut denganku hewan lucu. Hup. Menyingkirlah kau orang tua. Iya. Yeah. Eh, Kakang. Hewan ini agaknya cukup liar, Kakang. Ah, bukankah dengan begitu akan lebih menarik, Adiporak? Kau benar, Kakang. Hup, hup, hup. Ayo, Kakang. Kita kembali sekarang. Ah, matahari sudah tinggi. Buruan kita tidak juga nampak. Huh, kita kembali saja. Ki Guru Langkung pun akan mengerti. Mari. Iya, iya, iya. Aku tidak mendapatkan apa-apa hari ini. Tidak ada satu rombongan pun yang terlihat melintasi hutan ini. Ada apa, Calik? Kau menemukan sesuatu? Uh, uh, tidak, Guru. Uh, <laughs> agaknya Orang-orang kota dan juga saudagar-saudagar dari desa di sekitar tempat ini uh, sudah menyadari adanya bahaya di dalam hutan ini, Kiku. Hmm, bodoh kau! Ah. Tidak mungkin. Kita baru saja pindah ke tempat ini. Belum lagi cukup satu purnama, Jalik. Dan korban pun baru beberapa orang saja. Tidak lebih dari hitungan jari. Tidak mungkin mereka menyadari kehadiran kita di tempat ini. Seluruh korban kita tidak ada yang kita biarkan selamat agar dapat mengabarkan keberadaan kita di tempat ini. Eh, kembalilah kau ke sana, Jalik. Uh, ah, tapi Ki Guru, biasanya setelah lewat tengah hari tidak ada lagi orang-orang yang lewat di jalan itu. Bodoh! Ah, ah. Bodoh kau! Tetap di tempat itu, kataku apa itu? Mm, uh, apa yang ada bersama denganmu, Pora? Mm, uh, mm. Uh, ini Ki Guru, saya mendapatkannya di jalan sana. Seorang bocah dan mm, agaknya dia cukup liar, Ki Guru. Mm, lepaskan, turunkan dia dari kudamu. <laughs> Rupanya kalian di sana tidak bekerja dengan baik ya. Kalian hanya bermain-main dengan bocah yang tidak ada gunanya. Huh. Kiporak kemudian menurunkan Kayan dari atas pelana kudanya dan membiarkan bocah itu terguling di tanah. Tetapi tanpa disadarinya, Kayan yang sejak tadi berusaha memulihkan kembali tenaganya berhasil mengembalikan sebagian kekuatannya. Dan ketika Kilangkung datang mendekatinya, bocah ini dengan tiba-tiba saja menyerangnya. Hei, dia! Eh, kurang ajar kau bocah gila! Hei, yang terkejut melihat kejadian tersebut kemudian menubruk Kayan yang kemudian diikuti dengan Kiporak dan juga kawan-kawan lainnya. Kayan Manggala yang saat itu belum mampu mengembalikan kekuatannya mengamuk dengan kekuatan yang seadanya. Beberapa orang berhasil dilemparkannya dengan luka yang cukup parah, tetapi akhirnya ia sendiri berhasil dilumpuhkan. Belasan pukulan pun menghujani bocah itu. Dan ketika Kijalik yang menjadi berang itu hendak mengayunkan goloknya ke tubuh bocah kecil itu, membunuh anak itu. Dia adalah bagianku. Eh, eh, ikat bocah itu di tonggak kita. Lakukan cepat. Aku akan membakar bocah itu hidup-hidup. Kayan Manggala yang telah matang biru seluruh bagian tubuhnya diikat di sebuah tonggak. Dengan bangku setinggi hampir satu meter di bawah kakinya, membuat bocah itu melebihi tinggi orang dewasa dan tumpukan kayu bakar yang telah kering ditumpuk hingga melewati pinggang bocah tersebut. Hmm. Eh, bocah, entah siapakah dirimu, tapi siapapun tahu dan siapapun dirimu, aku tidak akan peduli Kau telah menghinaku. Kau telah membuat murka Maharaja di hutan ini. <laughs> Karena itu, kau akan segera merasakan akibatnya. <laughs> Kau akan kujadikan bocah panggang, bocah bakar yang nikmat. <laughs> Kau tidak perlu khawatir, bocah. Dagingmu tidak akan kusia-siakan. Aku hanya akan membuatmu setengah matang dan kelak dagingmu akan kuberikan pada hewan-hewan di hutan ini. Hmm, hmm. <laughs> Agar dia merasakan santapan lezat. Kayan Manggala menjadi gelisah bukan main Pelariannya yang bertujuan mencari ibunya atau setidak-tidaknya makam ibunya jika memang sudah meninggal belum lagi terlaksana dan kini maut justru siap menerkamnya. Bocah yang malang itu hampir saja kehilangan akalnya, tetapi tiba-tiba ia teringat sesuatu. Dari tenggorokan bocah tersebut keluar suara lengking tinggi yang menyebar ke seluruh belantara. Kau pikir dengan teriakanmu itu kau akan dapat memanggil bantuan? <laughs> Kebetulan sekali. Hari ini kami belum lagi mendapat santunan dari saudagar-saudagar kaya. Nah, berteriaklah terus. Ayo. <laughs> Cukup. Cukup, bocah. Simpan saja teriakanmu untuk nanti. Jika nanti api sudah menjelati tubuhmu, eh, Jalik, nyalakan apinya cepat. Ah, baik, Ki Guru, baik. Jalik yang merupakan salah seorang mata-mata dari begal hutan jati, pimpinan Ki Guru Langkung, melangkah dengan api yang menyala di tangannya. Akan tetapi baru saja ia melangkahkan kakinya beberapa tindak, terdengar teriakan dari belakangnya. Kalian tinggal di hutan. Masa takut dengan binatang-binatang melata? Dasar pengecut! Eh. Lihatlah ular-ular berterbangan dari segala arah. Eh, awas itu ya, menyingkir! Eh, menyingkir! Gila. Dari mana ular-ular ini? Ah, ratusan ular berdatangan ke tempatku ini. Belasan pengikut Kilangkung berusaha menghindari ular-ular yang datang menyebar ke tengah halaman. Tanpa sadar, mereka menyingkir hingga menjauhi tonggak di mana Kayan Manggala terikat. Ki Guru, lihat itu. Bocah itu agaknya segera mati. Ayo lihat ular itu, Ki Guru. Uh, gila. Bocah setan. Bocah itu sama sekali tidak nampak ketakutan dan tidak terganggu dengan ular-ular di seluruh tubuhnya. Iblis. Rupanya ular-ular yang berdatangan ini adalah akibat teriakan bocah itu. Setan. Aku akan segera membakar bocah itu hidup-hidup. -hidup. Kilangkung merangsak maju ke arah pengikutnya yang memegang obor yang tengah menyala. Kita tinggalkan dahulu Kilangkung yang tengah berusaha untuk membakar kayan manggala hidup-hidup. Sekarang marilah kita menuju sebuah tempat yang tidak terlalu jauh dari pondokan kaum begal Ki Guru Langkung. larang? Atau terus mencoba mencari kelompok begal itu, kakak? Kanda sudah berjanji akan mencari kelompok begal itu. Karena itu kita teruskan saja perjalanan kita. Kita memutar ke arah selatan. Ayo. Kanda, lihat di sana itu. Ada seseorang yang membutuhkan pertolongan. Ha! Ha! sesosok tubuh yang berlari jatuh bangun di sebelah timur, segera memburu ke arah tersebut. Ada apa di sana? Apa yang terjadi dengan dirimu? Oh, oh, oh, oh, oh, ular, ular. Oh, oh, oh, oh, oh beracun ular. Iya, yeah, dan dia telah mati. Dia menuju ke arah timur sana, Kanda. Pasti ada sesuatu yang terjadi di sana. Mari kita lihat. itu, Kanda. Basmi ular-ular itu. Aku akan menolong bocah itu. Laki-laki itu nampak akan membakar bocah itu dengan api di tangannya. Tahan orang tua! Hmm, kurang ajar. Siapakah kalian ini yang akan mencampuri urusan kami? Menyingkirlah. Atau aku akan membakarmu hidup-hidup. Hei, Kakanda Seta! Kita telah menemukan buruan kita. Mereka semua adalah kelompok begal yang tengah kita cari. siapakah kalian ini? <laughs> Bukankah engkau adalah Kilangkung? Pemimpin begal pengacau lingkungan yang selalu berpindah-pindah. Setan, mampuslah kau wanita usilan. Iya. yang melihat beberapa pengikutnya telah tewas dan beberapa ada yang melarikan diri karena ketakutan, menjadi marah dan kini kemarahannya ditumpahkannya pada wanita muda di hadapannya. Obor di tangannya diayunkan ke wajah Sariti dan sesaat kemudian pertarungan pun terjadi. Akan tetapi, Sariti terlalu tangguh untuk kilangku. Karena itu pada beberapa gebrak selanjutnya, pimpinan begal itu telah terkapar tidak berdaya. Sementara itu suaminya pun secara hampir bersamaan telah berhasil mengusir ular-ular dari sekitar Kayan Manggala. Oh, ular-ular besar dan kecil telah menyelimuti bocah itu. Oh, aku harus berhati-hati. Dengan cepat Sariti menyambar beberapa buah potongan kayu kecil di dekatnya. Dan kemudian ia mengayunkan tangannya. Beberapa potong kayu kecil itu meluncur dan kemudian dengan tepat menancap di kepala ular-ular yang menyelimuti tubuh Kayan Manggala. Uh, uh, Kanda Seta, kau bersihkanlah ular itu dan tolong bocah itu. Uh, aku jijik dengan ular-ular itu. Baiklah, Dinda Sariti. Raden Setakling kemudian mendekati Kayan Manggala dan kemudian melepaskan ular-ular dari tubuhnya. Akan tetapi, tiba-tiba saja pimpinan padepokan Gua Larang itu tersentak. Ah, ternyata engkau bocah. Ada apa Kanda Seta? Siapa bocah itu? Perhatikanlah baik-baik, Dinda. Anak inilah yang semalam kita lihat di rumah Paman Jauh. Tertegun memandangi wajah bocah belasan tahun di hadapannya. Nampak keanehan di wajah anak itu. Sedikit pun tidak kelihatan gentar ataupun takut digeluti oleh ular-ular besar dan kecil. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-31 dengan judul Mendung di Pagi Hari. Sampai jumpa.